Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia yang besar karena telah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama belajar dan mengkaji kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah wal Khosais Al-Mustafawiyah yang memuat berbagai sifat dan karakter Nabi SAW baik itu kholqiyah sifat kepribadian secara batin eh, secara fisik gitu ya, maupun khuluqiyah secara batin gitu ya. Taib kepribadian luar, sifat luar dan sifat dalam. Taib. Dan kita telah masuk pada bagian yang ketiga babu majaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uh, bukan kita sebentar. Nah, kita masuk ke bab yang keempat ya. Bagian yang keempat, babu maja'a fi taroji Rasulullah SAW. Bab berkenaan dengan riwayat-riwayat tentang sifat menyisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tarojul itu artinya menyisir. Taib. Ada lima hadis di bab ini. Hadis yang ke-32 قال المصنف رحمه الله بإسنادي إلى مصنف قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس آه، إمام مشهور an Hisham ibn Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu wa ana haid ya. Hadis ke-32 ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau nomor 295 dan uh, diriwayatkan juga oleh An-Nasai nomor 389. Baik. Nah, di sini berisi ya, sana Ishaq ibnu Musa al-Ansori telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Musa al-Ansori telah menceritakan kepada kami Ma'an ibnu Isa telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas imam masyhur daripada Hisham ibn Urwah daripada ayahnya Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata e, kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu wa ana dahulu aku menyisiri rambut Rasulullah SAW dan tatkala itu aku sedang haid ya jadi berhubungan dengan istri ketika istri dalam kondisi haid tidak apa-apa selama tidak sampai e, berhubungan di area e, tempat keluarnya haid ya. Ya. Tapi kalau sekedar persentuhan ya. Taip. Kemudian berdekatan ya. Atau bahkan makan dalam satu piring tidak masalah ketika perempuan atau istri dalam kondisi haid. Ya. Yang tidak boleh adalah itu ya. E, area area tempat keluarnya haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka tinggalkanlah perempuan-perempuan itu fil mahid. Ya. Jadi itu merupakan perintah Allah dalam Quran untuk menjauhi eh, terutama jima ya terhadap perempuan yang haid. Baik, nah ini menunjukkan berarti bahwa Rasulullah SAW e, tidak merasa risih atau tidak menjauhi. Sebagaimana ahlu kitab menjauhi istri-istri mereka tatkala e, istri-istri mereka haid. Rasulullah SAW tidak melakukan demikian. Jadi Rasulullah SAW tetap berkomunikasi, berhubungan, ya, bercengkrama dengan istri-istri beliau meskipun istri-istri beliau dalam kondisi haid. Kemudian hadis yang ke-33 wa bihi ilaihi qala haddatsana Yusuf bin Isa akhbarana Waqi' akhbarana Rabi' ibn Sabih an Yazid bin Abban wa Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasrihi lihyatihi wa yukthiru al-qina' hatta ka'anna nasau bahu zayyat. Ya. Ini hadis yang ke-33. Taib. Hadis yang ke-33 ini mengatakan haddatsana Yusuf bin Isa telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Isa. Ya, telah mengabarkan kepada kami Waqi' telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi ibnu Sabih daripada Yazid ibni Aban Eh, dia adalah rokoshi daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW dulu ya memperbanyak uh, dahna memperbanyak uh, minyak rambutnya gitu ya. atau memperbanyak meminyaki rambutnya. Taib watasrihi lihiyatihi Coba kita lihat di uh, catatan kaki. Yuksiru dahna roksihi itu maksudnya adalah dahnu huwa isti'malu duhni min zaitin wa ghairihi fi tajmil syari wa tahsinihi. Jadi ucapan Anas bin Malik yuksiru dahna itu maksudnya adalah uh, isti'malu duhni ya. penggunaan minyak jadi Rasulullah SAW banyak menggunakan minyak rambut. Masya Allah. Ya, kalau zaman sekarang menggunakan pomade. Ya. Daripada minyak dan selainnya. <clears throat> ya, untuk apa? Pita jemili syari, untuk memperindah rambut. Ya. Mempercantik rambut watah sini dan mengelokkan. Membuatnya tampak eh elok lihat bagaimana Nabi SAW itu menjaga penampilannya. Toyib, jadi bukan aut-autan atau uh, tidak sedap dipandang gitu, ya, sebagaimana uh, gembel tidak. Ya. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW itu adalah uh, sebaik-baik laki-laki, laki-laki paling tampan di dunia. Kenapa? Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW juga menjaga penampilan menjaga penampilan beliau. Karena itulah wahai para ikhwan, wahai para lelaki, jagalah penampilan sebagaimana Rasulullah SAW menjaga penampilan. Ya, jadilah ganteng maksimal. <laughs> sebagaimana Rasulullah SAW ganteng maksimalnya selama tidak melampaui batas dan melanggar aturan syariat. Begitu. Jadi <clears throat> penting ya bab menjaga penampilan ini penting bahwa eh, jangan sampai laki-laki kaum muslimin itu penampilannya aut-autan dan tidak sedap dipandang. Taib. Jadi harus harus menjaga penampilan sebaik dan seganteng mungkin selama tidak melanggar syariat dan tidak melampaui batas. Ya, jadi Nabi Sallam senantiasa meminyaki rambutnya. Taib. Wa lihiyatihi. Kemudian juga merapihkan janggutnya, ya, menyisir janggutnya. Taib. Menyisir janggutnya tidak aut-autan. Wayuk sirul kina. Ya. Beliau SAW juga Uh, di sini dikatakan catatan kakinya yuksirul kina al kina ismun lima yugoti bihir rojul awil mar'ah saha. Ya. Jadi al kina itu apa? Kina itu adalah nama sebutan bagi sesuatu yang digunakan untuk yugoti bihi arrojulu awil mar'atu saha Yang digunakan oleh laki-laki atau perempuan untuk menutup kepalanya. Ya. Wal murad huna firqah tudu'u fawqa ra'si ba'da duhni syari uh, au ba'da dahni syari. Jadi maksud kina di sini adalah kalau di kita ini ya uh, apa semacam kofiah itu. Kofiah ya kain yang kain yang menutup kepala itu ya. Jadi memang di antara eh, apa boleh dikatakan sunnah ya itu adalah uh, menutup kepala ya. Taib. Bahkan ada sebagian ulama kontemporer itu mengatakan uh, penampilan kita yang keluar dengan tanpa penutup kepala itu katanya dianggap menyelisihi sunnah. Ya. <laughs> Tidak ya, tapi uh, bisa dikatakan ini bagian dari sunnah dalam arti ini adalah jalan hidup atau uh, gambaran hidup Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu sering menggunakan penutup kepala. Ya, sering menggunakan penutup kepala. Bahkan uh, sebaiknya memang sholat itu menggunakan penutup kepala. Ya. Makanya di kita di Indonesia itu orang-orang yang sholat itu kadangkala sengaja bawa kopiah. Kalau sholat mereka pakai kopiah, ya. pakai peci. Gitu. Nah itu bagus ya. Selain karena menjaga supaya rambut mungkin ya menurut pemahaman mereka tidak menutup kening ketika sujud. Kemudian yang kedua itu juga sunnah ya menutup kepala ketika sholat. Taib bahkan menggunakan peci itu ya itu menjaga ini ya, menjaga rambut ya e, dan penampilan lebih lebih rapi. Baik. Nah kemudian lihat Rasulullah SAW sering e, meminyaki rambut beliau, Rasulullah kemudian merapihkan janggut beliau, memperbanyak penutup kepala, sering menggunakan penutup kepala, hatta ka'anna saubahu saubu zayyat ya sampai-sampai Eh, saubahu. Nah, saubahu di sini apa? Yuhtamal an yurada bisaub hunal kina. Ya. Jadi maksud saub di sini adalah bukan pakaian tapi penutup kepalanya gitu ya, pecinya gitu ya. Sampai-sampai pecinya itu seperti peci tukang minyak gitu. Kenapa? karena banyak terkena minyak dari rambut Nabi SAW. Itu itu uh, gambaran Anas bin Malik uh, tentang penampilan Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu eh, betul-betul uh, menggunakan minyaknya itu uh, secara maksimal benar-benar ya. benar-benar ingin terlihat rapih dan uh, nampak elok begitu ya. Tayyip. Tapi tentu saja bukan berarti bahwa harus seperti itu jadi apa? Jadi kelihatannya tidak tidak elok ya bukan bukan maksudnya adalah menunjukkan uh, betapa apa banyaknya minyak yang digunakan oleh Rasulullah SAW biar rambut itu betul-betul ra rapih gitu ya. Tapi saking banyaknya sampai tadi di awal ketika Penutup kepala itu ditutupkan pada para beliau sesalam itu sampai-sampai kelihatan seperti uh, kalau di sini saub saub di sini maksudnya adalah bukan pakaian tapi pecinya gitu peci atau kopiahnya itu penutup kepalanya itu seperti penutup kepala uh, tukang minyak ya ya Taib. Nah, itu itu uh, hadis yang ke-33. Baik. Kemudian hadis yang ke-34. Baik. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannad bin As-Sari akhbarana Abu al-Ahwas an al-Ash'ath ibn Abi Sa'fa an abihi an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Ini hadis ke-34, ini hadis yang menarik ini. Taib, hadis ke-34 ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau nomor 168. Taib. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim uh, nomor eh, dua dua dua eh, tujuh enam atau enam enam atau enam tujuh gitu ya. Oleh Imam Muslim di dalam kitab Toharoh dan oleh Imam Abu Dawud di nomor 4140. Taib. Nah, hadis ini berisi telah menceritakan kepada kami Hanad ibnu Sari telah mengabarkan kepada kami Abu al Ahwas daripada Al-Ash'af Ibni Abi Sya'tha daripada ayah beliau daripada Masruq daripada Aisyah radhiyallahu anha ia berkata ya in kana Rasulullah SAW la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi sungguh Rasulullah SAW itu menyukai segala sesuatu yang diawali dengan bagian kanan saat bersuci idza tatoharo jika beliau bersuci. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Begitu juga saat bersisir suka mendahulukan yang kanan jika beliau bersisir. Wa fi inti'alihi idza ta'ala. Juga saat menggunakan alas kaki, saat menggunakan sendal dan sebagainya jika beliau menggunakan alas kaki. Jadi beliau SAW itu hobinya adalah mendahulukan yang kanan di setiap kondisi beliau mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik ya. Seperti tadi yang pertama disebutkan ketika bersuci ya. Makanya ketika wudhu atau mandi itu ya. wudhu untuk sholat atau untuk apapun dan mandi besar gitu itu mendahulukan yang kanan. Kemudian ketika bersisir mendahulukan bagian kanan. Ketika memakai sendal menggunakan bagian kanan. Ketika masuk masjid menggunakan kaki kanan ya. Itu eh, mendahulukan yang kanan di setiap eh, kondisi beliau ya untuk hal-hal yang baik. Baik. Ya. Jadi kenapa Rasulullah suka eh, mendahulukan yang kanan ya barangkali beliau sesalam itu berharap menjadi golongan kanan ya, ashabul yamin. Golongan yang Allah ridhoi. Baik, terutama makan ya, makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Ya, ini hati-hati nih, banyak sekali eh, kaum muslimin masih masih ada sebagian yang makan dan minum dengan tangan kiri. Hati-hati nih, para ikhwah ya, makan dan minum mesti dengan tangan kanan. Tamam. Ya. Kauluhu yuhibut tayamuna Nah, ini ya. Ini baru kita baru kita singgung ini. Ail uh, bad'u bil yamin. yakni mulai dengan kanan. Li'annaha mushtaqqah mushtaqqatun minal yumni. Sebab yamin ini adalah mushtaqqah daripada yumni. Watafa ulan Eh, bi ashabil yamin wahum ahlil jannah. Nah, ini baru kita baru kita singgung ya bahwa Nabi wasallam itu uh, suka mendahulukan yang kanan karena tafaulan ya uh, berharap ya dengan dengan harapan yang positif dengan harapan yang baik bahwa beliau akan termasuk ke dalam ashabul yamin dan mereka adalah ahlil jannah wahum ahlul jannah mereka adalah penghuni syurga. Ya, wali annahum ya'khuduna kitabahum biaimanihim. Ya. Eh, dan karena apa? Karena ashabul yamin ini termasuk eh, golongan syurga. Karena apa? Karena mereka mengambil kitab-kitab mereka dari sebelah kanan, gitu ya au liquwatil yamini fil adah atau karena kekuatan yang ada di tangan kanan e, secara adat. Ya, memang secara adat tangan kanan itu ya, bagian kanan itu lebih kuat daripada bagian kiri. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Taib. Ini apa menunjukkan bahwa beliau sesalam senantiasa berpikir yang baik termotivasi dengan sesuatu yang baik ya. Jadi jangan pesimis terus ya, optimis. Jangan selalu pesimis. Type. Itu hadis yang ke-34. Sekarang hadis yang ke-35. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Basharin akhbarana Yahya bin Sa'idin an Hisham bin Hasan Baik. Anil Hasan Al Basri an Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu anit tarajuli illa gibba ya illa gibbaan hadis yang ke-35 ini ini oh di atas ya hadis sahih ya diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunan beliau nomor 4159 dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Musonif di dalam jami beliau nomor 1756 dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Tayyib. Hadis ke-35 ini berisi ya haddatsana telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Said daripada Hisham ibn Hasan ya daripada Al Hasan Al Basri dari Abdullah ibn Mughafal radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW melarang tarojul naha Rasulullah SAW anit tarojuli Rasulullah SAW melarang bersisir illa gibbaan kecuali jika dilakukan selang beberapa waktu saja gitu gibbaan itu eh, apa goibatan ya ya. Jadi secara secara ini apa? Tidak secara kontinu ya, terus ya, terus-terusan gitu. Baik, terus-terusan bersisir tidak, tapi uh, diselang-seling gitu ya. Ya, berselang saja gitu ya. Baik. Atau dalam selang beberapa waktu saja gitu ya, bukan bukan yang terus-menerus bersisir ya. Tamam. qawluhu illa gibban ucapan uh, Abdullah bin Mughafal kecuali gibban kecuali selang beberapa waktu saja itu maksudnya apa? Ay yauman ba'da yaumin ya. Yaitu uh, diselang-seling ya. Hari ini bersisir, besok tidak. Hari ini bersisir, besok tidak begitu. Wa maknahu dan maknanya adalah tarkul muwazobati ala zalika wal ihtimami bihi kama uh, yaf'alul mu'jibuna bi anfusihim min hubbit tazayyuni wat tarifiyah. Jadi uh, maknanya adalah memang dalam hal ini bukan sehari bersisir sehari tidak bukan. <coughs> Alhamdulillah. Maknanya adalah jangan sampai keseringan bersisir ya dan jangan sampai perhatian kita malah teralihkan dengan penampilan. <clears throat> Sebagaimana orang-orang yang mengagumi dirinya sendiri ya. Banyak orang-orang yang mengagumi dirinya sendiri itu akhirnya membuat ia sering keseringan bersisir dan bercermin gitu ya. Baik. Ya, karena apa? Karena keseringan bercermin, bersisir, akhirnya apa? Akhirnya muncul ujub ya wah saya punya penampilan yang bagus, wah oh, saya penampilannya keren dibanding yang lain, wah oh, saya uh, ganteng dan sebagainya gitu ya. Sehingga pamer dengan yang lain kepada yang lain Gitu ya. Taib. Dan ini juga menjadi peringatan. Ini khususnya bagi laki-laki ini ya. yang sampai melakukan demikian. Fa'in nazalika min sya'nin nisa. Ya. Eh, karena sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan perempuan ya. Jadi perempuan kan sering berhias, maka wajar bagi mereka sering bersisir. Tayyib. Wa khususiyatul fi'li yauman wa tarku yauman e, ghairu murad ya. Dan eh, dihususkannya perbuatan itu untuk ditinggalkan uh, untuk dikerjakan sehari dan ditinggalkan sehari itu bukan yang dimaksud dari hadis ini. Itu ucapan Cindy ya. Jadi maknanya memang bukan sehari bersisir sehari tidak bukan, tapi maknanya adalah jangan sampai itu itu mana giban ya. Giban itu eh giban itu apa? Giban itu tidak sering begitu ya, tidak sering. Ya, giban itu maknanya tidak sering. Selama beberapa waktu saja. Kan dalam hadis yang lain kan uh, eh, gibban tasdad hubban ya di dalam hadis Nabi SAW yang lain Rasulullah mengatakan uh, ziarahilah atau kunjungilah saudaramu gibban uh, selang beberapa waktu saja tasdad hubban maka akan muncul rasa cinta uh, ke dalam hati kalian begitu ya. mananya apa mananya kalau keseringan main ya keseringan berkunjung itu itu akan hilang rasa rasa cinta atau akan hilang rasa kangen itu ya <laughs> sehingga apa sehingga kalau ketemu itu jadi biasa saja gitu ya. jadi kalau ketemu biasa saja padahal seharusnya ada ada perasaan cinta ya ada perasaan senang ketika bertemu dengan saudara seiman gitu karena itu karena itu apa karena itu Nabi Shallallahu mengatakan sebaiknya kalau berkunjung ya atau kalau main ke rumah teman ke kerabat dan sahabat itu itu jangan keseringan ya sesekali saja eh, apa jangan selang beberapa waktu gitu seminggu sekali gitu ya kemudian dua minggu sekali gitu Taib atau ya sehari berkunjung sehari tidak gitu ya untuk apa untuk menjaga perasaan kita gitu ya biar ketemu dengan saudara seiman itu tidak merasa biasa tapi harusnya merasa senang gitu ya. Taib itu itu mana dari kalimat gibban itu ya. Nah, dalam hal ini maksud eh, Rasulullah SAW melarang bersisir kecuali hanya selang beberapa waktu itu maksudnya adalah jangan keseringan setiap detik bersisir ya. Jangan setiap menit bersisir. Tapi pagi bersisir ya, kemudian siang bersisir lagi untuk kerapihan. Ya. Sorenya bersisir kembali, terutama jagalah penampilan terhadap istri-istri kalian ya wahai para lelaki. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini mengatakan apa? ini uhibbu an atazayyana linisa kama uhibbu an tatazayyana li. Jadi aku suka berhias untuk istri-istriku sebagaimana aku suka mereka berhias untukku gitu. Jadi suami juga harus berhias demi istrinya gitu ya. Tentu dengan tidak melampaui batas dan tidak melanggar syariat. Taib. Kemudian hadis yang terakhir ini hadis yang ke-36 وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب an eh, an Yazid bin Abi Khalidin an Abil Ala'i Al-Audi an Humaid bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu gibban Taib. Jadi ini hadis yang e, menguatkan hadis sebelumnya gitu ya. Sanatnya doaif menurut e, eh, muhakik. roda bihil musannif ya. telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibni Arufah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Salam ibni Halb. Taib. Daripada daripada Yazid ibni Abi Khalid daripada Abil Ala Al-Audi, daripada Humaid ibni Abdurrahman, daripada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW. Ini mursal sahabi ya. Taib. Eh, seorang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW, mursal sahabi itu ini sahih ya. Kalau memang yang diketahui adalah sahabat ya. Taib. Kenapa mursal sahabi uh, sahih gitu ya? maksudnya betul hadis itu dari Nabi SAW uh, eh, meskipun tidak diketahui siapa sahabatnya gitu ya karena uh, as-sahabah kulluhum udul ya karena semua sahabat itu seluruhnya adil akhirnya apa akhirnya uh, siapapun itu ya sahabat yang penting dia sahabat dia adil dan uh, khobarnya dipercaya diterima gitu ya tidak perlu dibahas, tidak perlu ditelisik, tidak perlu dilihat sahabat ini apakah dia e, sikoh atau tidak sikoh, tidak ya. Sahabat itu adil. Toib menyampaikan sebagaimana yang mereka dengar. Anan Nabi SAW karena jalu gibban. Jadi e, apa disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersisir dengan selang beberapa waktu saja. Ya. Tidak keseringan ya, tidak setiap detik bersisir, tidak. Tapi bersisir selang beberapa waktu. Taib. Ya. Sekali lagi bahwa kenapa hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar kita tidak terjatuh pada sifat ujub ya, bangga atas penampilan diri sendiri sehingga bisa berakhir dengan sikap merendahkan orang lain kan? Betul? oh lihat orang lain mah tidak menjaga penampilan ya, tidak tidak rapi, kemudian tidak kinclong seperti kita, begitu. Itu nanti akhirnya menjadi seperti itu. Maka Nabi Sallam melarang e, untuk bersisir dan berhias keseringan. Jangan jangan jangan memperhatikan penampilan terus menerus begitu ya. Betul bahwa itu dianjurkan memperhatikan penampilan, tapi jangan sampai melampaui batas gitu ya. Taib. Jadi uh, itu subhanallah pesan yang sangat luar biasa, pesan penting terutama bagi kaum laki-laki dan perempuan juga itu. Terutama perempuan ya. Maka untuk perempuan penampilan bagus itu, itu adalah untuk suami. Taib. Penampilan bagus itu adalah untuk suami ya. Jangan jangan tampilkan penampilan cantik dan elok kalian itu kepada selain suami. Ya. Karena kalau kepada selain suami akhirnya apa? Akhirnya itu bisa mendatangkan dosa. Pertama memang eh, bahkan itu bisa menjadi sebab seorang laki-laki berfantasi dengan pikiran yang jelek begitu ya. Karena itu penampilan yang baik ya wahai para laki-laki dan para perempuan tujukanlah itu semata-mata karena Allah, karena mengikuti Rasulullah SAW, dan bukan untuk tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari pujian, dan bukan yang lain yang tidak ada manfaat.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 Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.